Awalan yang pertama an tu as-sifatu awis sifat. Yang pertama adalah naat atau nama lainnya adalah sifat. Qala al-musannif babun na'ti an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Berkata penulis Ibnu Ajur Masan Haji bab na'at. Ya, na'at adalah tabi' pengikut lil man'ut ya adalah pengikut yang mengikuti manutnya ya, manutnya itu yang disifati naat itu sifat fi rafihi mengikuti dalam marfu'nya wa nasbihi nasabnya wa khafdihi majrurnya wa ta'rifihi ma'rifahnya wa tankirihi dan nakirahnya Takulu maka engkau katakan qama Zaidul qama Zaidun al-akilu telah berdiri Zaid yang berakal itu wa itu Zaidan al-aqila aku melihat Zaid yang berakal itu marartu bi Zaidin al-aqili aku berpapasan dengan Zaid yang berakal itu asyarhu penjelasan hadza syuru'un al-musannif fil kalami ala ma yu'rabu taba'an li ghairihi ini adalah permulaan dari penulis ya dalam menjelaskan tentang ka kalimat atau kata ya, yang diirab sebagai tabi' ya li ghairihi tabi karena sesuatu atau tabi atau mengikuti pada i'rab kata se sebelumnya atau kata yang lain wahwa arba'atun wahwa arba'atu asya'a dan tawabi ini ada empat macam yang pertama anak natu wa tawkidu wal badalu wal atfu yaitu na'at sifat taukid ya penegasan wal badal pengganti al atof atau atof bada binati ya, penulis memulai dengan menjelaskan na'at wa wa lahu as-sifatu dan dikatakan juga atau nama lain dari naat itu adalah as-sifatu. Sana ada catatan kaki an-naatu ya'ti li fawaida. Naat ya, datang dengan faidah minha diantaranya adalah at-tawadihu. At-tawadihu itu men, men, menjelaskan ya. Faida kulta masalan jika engkau katakan Misalnya qama Zaidun telah berdiri Zaid wa kana hunaka Zaidun akhar dan namun dan di sana ada Zaid yang lain. Fa fi hadhihi al halu fa fi hadhihi al hali tahtaju ila wasf Zaidin bisifati min sifatihi al-khassati bihi. Maka pada kondisi ini kita membutuhkan untuk mensifati Zaid dengan sifat dari sifat-sifatnya yang khusus. Fatakulu maka engkau katakan qama Zaidun al-akilu. Zaid berdiri uh, Zaid telah ber, Zaid yang berakal itu telah berdiri. Falafzul akilu maka lafaz al-akilu atau berakal wanah wanahuhu yusamma na'tan atau yang semisalnya dinamakan naat awis sifatan atau sifat wa yajibu fihi raf'u hina idzin tab'an li lafzi zaidun al marfu'u ala annahu fa'ilun dan bagi baginya maksudnya bagi al aqilu atau sifatnya itu wajib marfu ya ketika mengikuti ya, atau ketika menjadi tabi pengikut bagilah lafaz Zaid di mana Zaid i'rabnya di sana adalah marfu karena Zaid di sana sebagai fa'il fa'il marfu maka sifatnya atau naatnya juga harus marfu sama dalam i'rabnya selanjutnya wa na'tu na'at ta'rifuhu definisinya huwa tabi'ul al al mak al mukammalu matbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi. Naat definisinya adalah peng, isim yang menyempurnakan ya isim yang menyempurnakan mak matbuknya atau sesuatu yang diikutinya dengan menjelaskan sifat dari sifat-sifatnya. Sini bisa dilihat dari Ibnu Akil juz 3 halaman 190. Misaluhu contohnya qama Zaidun al-akilu wa ra'aitu Zaidan al-akila marartu bi Zaidin al-akili. Zaid yang berakal itu telah berdiri, aku melihat Zaid yang berakal itu marartu bi Zaidin al-akili, aku berpapasan dengan Zaid yang berakal itu. I'rabuhu i'rabnya al-akilu Al-akilu irabnya na'tun taba'a man'utahu zaidan. Al-akila irabnya na'at mengikuti man'utnya yaitu zaidan fi irabihi dan irabnya fahuwa fil misalil awal seperti pada pemisalan awal yang pertama ya, yang pertama maka dia na'tun marfu'un na'at marfu li'anna man'utahu marfu'un karena Mengapa marfu? Karena man'utnya juga marfu. Wafil misal desani. sedangkan dalam contoh yang kedua, al-akila, tuna'tun mansubun, na'at mansub, li'anna man'utahu mansubun, karena man'utnya juga mansub. Wafil misal desalisi. dan pada contoh yang ketiga, na'tun majururun na'at majurur majrur, li'anna man'utahu majururun karena man'utnya juga majurur Fanatu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa tankirihi wa ta'rifihi wa tadkirihi wa ta'nithihi wa adadihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dalam beberapa hal yaitu dalam i'rabnya, dalam nakirohnya, atau dalam makrifahnya, atau dalam muzakarnya, atau dalam serta dalam muannasnya dan jumlahnya. Wa min amsilatin na'ti fil Qur'anil Karimi dan pemisalan dan pemisalan dari contoh na'at pada Al-Qur'an Al-Karim qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 51 hadza siratun mustaqimun ya wa qauluhu ta'ala dan dalam firman Allah yang lain ihdinas siratal mustaqimah. Wa ta'ala dalam firman Allah yang lain surat Al-An'am ayat 161 hadani rabbi ila suratin mustaqimin. Nah, itu contoh-contoh dalam Al-Qur'an kita lihat di sana hada suratun mustaqimun ini jalanku yang lurus ya musiratun khabar mustaqimunnya naat ya sifat. Untuk manutnya siapa? Manutnya siapa yang disifatinya yaitu siratun. Dilihat di sini siratunnya dia marfu ya. Maka naatnya marfu. Dia nakiroh maka naatnya nakiroh. Dia mudakar maka naatnya mudakar dan dia mufrad maka naatnya juga mufrad ya dan begitu juga contoh yang lain as-sirata al-mustaqima dia sama-sama mansub sama-sama ma'rifah ada alif lam sama-sama muzakkar ya sama-sama uh, mufrad tunggal dan contoh yang lain hadani rabbi ila siratin mustaqimin wa min amsalatin na'ti fi sunnati dan contoh na'at dalam sunnah qaluhu alaihi salatu wassalamu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al kalimatu thayyibatu shadaqatun kalimat yang baik adalah sedekah al kalimatu mubtada al thayyibatu itu naatnya al thayyibah menjadi naat atau sifat bagi al kalimah perhatikan dia sama dalam ma'rifahnya sama-sama ada alif lam sama-sama muannas, sama-sama tunggal dan sama-sama marfu ya. Selanjutnya di halaman 118 sana ada i'rab. Ya, al-i'rabu yang pertama hadza siratun mustaqimun. Hadza al-ha'u litanbihi wa dza ismu isyaratun ismu isyaratun mabniun uh, mabniun على السكون في محل رفع مبتدأ سرات خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة ظاهرة على آخره مستقيم نعت مرفوع وعلامات رفعه الضمة ظاهرة على على آخره yang اهدنا الصراط المستقيم اهدنا اهدي فعل دعاء مبني فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة الياء والكسرة دليل عليها والناء ضمير متصل مبني في مهال نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا الصراط مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة ظاهرة على آخره المستقيم na'tun mansubun wa ala matu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Yang ketiga, hadani rabbi ila suratin mustaqimin. Hadani hada fi'lun madin mabniun ala al-fathil muqaddari wan nunu lil wiqayati wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi ربي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم ورب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إلى صراط إلى حرف جر صراط اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة مستقن نعت مجرور وعلى ما تجره الكسرة ظاهرة على آخره yang keempat al kalimatu tayyibatu sadaqatun al kalimah al kalimatu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu zahiratu ala akhirih الطيبة نعت مرفوع وعلامة رفعه dhammatu ظاهرة 'ala آخره صدقة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره demikian semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh